setelah memuji Allah Subhanahu taala dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pengikutnya dan para sahabatnya lalu dia mengatakan yang juga di atas manhaj yang lurus yang telah diwujudkan dan yang telah berjalan di atasnya generasi terdahulu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah generasi terbaiknya umat ini di mana mereka senantiasa mengikuti petunjuk dari nabi mereka yang itu adalah sebaik-baik petunjuk dan sebaik-baik bimbingan dan jalan yang paling lurus jalan yang paling patut untuk diikuti di atasnya karena mereka senantiasa mengikuti jejak dan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak melakukan perubahan dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala telah meridhai mereka dan mereka pun telah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Man kana minkum musdalna falyastanna bima qaddama. Siapa di antara kalian yang ingin mencontoh dan mengikuti jejak maka hendaknya dia mengikuti jejak orang yang telah meninggal karena sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari fitnah dan mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ورضي الله تعالى عنهم أجمعين تعلموا سنة رسول الله وساروا على نهجه القويم وما كانوا يقدمون على سنته سنة ولا يتعمدون مخالفة قوله في أي شأن من شؤونهم أو أمر من أمورهم وعلى هذا سار من جاء بعده من التابعين وتابع التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة الأعلام وعلى رأسهم الأئمة المتبوعون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالإمام الشافعي عليه رحمة الله وأنتم تنتسبون إليه مذهبا كان يقول إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط فاضربوا بقولي عرض الحائط ألا لا تأخذوا بقولي هذا الإمام ولكن خلف من بعد هؤلاء خلوف يتعمدون مخالفة السنة بقول فلان وفلان حتى أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن كان هذا الأثر في إسناده مقال إلا أن علماءنا يذكرونه استئناسا ومعناه صحيح والصحابة كانوا على هذا المنهج كان يقول أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر يوشك, يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذاب من الله وهذا لقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah Subhanahu wa taala telah meridai para sahabat di mana mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka berjalan di atas bimbingan dan metodenya yang lurus mereka tidak mengedepankan sunnah siapapun di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak melakukan tindakan kesengajaan untuk mengisihi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkara dan urusan mereka dan di atas metode inilah berjalan generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in Demikian pula dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dan diikuti pula Imam Imam tokoh ah sunnatul jamaah dan yang terutama dari mereka adalah para imam-imam yang memiliki pengikut seperti Abu Hanifah Malik menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lemparkanlah ucapanku itu ke dinding. Maksud beliau, jangan kalian berpegang kepada ucapanku. Inilah ucapan dari seorang imam. Akan tetapi datang generasi berikutnya munculnya sebagian kaum yang mereka sengaja menyelisihi sunnah hanya karena ucapan seseorang dari manusia. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan meskipun dalam riwayat ini ada pembicaraan para ulama dalam hal sanadnya hanya saja para ulama mereka menyebutkan asar ini menyebutkan riwayat ini sebagai penguat terhadap riwayat-riwayat yang lain dan karena makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang benar. Di mana beliau mengatakan, aku mengatakan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Saya khawatir akan diturunkan kepada kalian batu dari langit. Maksud beliau adalah azab siksaan. Ketika aku mengatakan bersabda Rasulullah Sementara kalian mengatakan berkat Abu Bakar dan Umar. Dan ini juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdhar alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya berhati-hati. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul akan menimpa mereka fitnah atau mereka ترتيب عذاب فيه ومن تمام تحقيق هذا الأصل العظيم الاعتقاد أنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العصمة مما يجب اعتقاده في الأنبياء نعتقد أن الأنبياء معصومون معصومون من الكبائر دون الصغائر وهذا ليس لغيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام والمعصوم من عصمه الله dan termasuk di antara yang menyempurnakan dalam mewujudkan prinsip yang agung ini adalah meyakini bahwa tidak ada yang maksum setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kemaksuman itu hanyalah diyakini terhadap para nabi. Para nabi mereka adalah orang-orang yang maksum, yang terpelihara dan terjaga dari melakukan dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Maka hal ini adapun selain dari para nabi, tidak seorang pun dari mereka yang maksum berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'sumu man asamahullah seorang yang maksum yang terjaga dan terpelihara adalah yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. الشاهد يا إخوان أن هذه الأصول التي ولله الحمد والمنة قد بينها علماؤنا وأئمتنا وأئمتنا وأئمتنا بيانا شافيا وما من عصر من العصور إلا وقام لله جل وعلا من هؤلاء العلماء الربانيين كما قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يبينون أصول الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة حتى يسير عليه وحتى يحققوه فالمطلوب منا جميعا ان نتبع هذه الاصول وان نحققها وان نسير على نهجها وان نرجع الى علمائنا من المتقدمين والمتاخرين حتى نتعلمها وتعلمها من آكد العلوم وأولها وأعظمها نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للسير على نهجهم واقتفاء آثارهم كما نسأله تبارك وتعالى النجاة لنا من هذه الفتن التي تحدق بنا ولعل في هذه الكلمات وهذه التوجيهات إشارة إلى ضرورة لزوم منهج أهل الحق منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة سلف هذه الأمة الكرام لعلنا نكتفي بهذا حتى لا نطيل علينا وعليكم وإذا كان في سؤال فيما سمعنا فتفضلوا نفعني الله وإياكم ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح ما شاء الله Yang menjadi inti di sini para ikhwan yang mulia sekalian bahwa prinsip-prinsip dan keyakinan-keyakinan ini dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang dan anugerah yang Allah berikan kepada kita bahwa prinsip-prinsip ini telah diterangkan oleh para ulama kita dan para imam-imam ahlus sunnati wal jamaah dengan penjelasan yang gamblang dan tidaklah ada satu masa dari masa-masa yang berlalu melainkan di sana ada para ulama rabbani yang senantiasa tegak di dalam menegakkan ilmu ini dan berjalan di atas prinsip-prinsip dan keyakinan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya bahwa ilmu ini akan dibawa dan diemban oleh orang-orang yang terpercaya dan adil. Di mana mereka akan menghilangkan dan mengingkari perubahan orang-orang yang hendak merubah agama ini dan keyakinan orang-orang yang berjalan di atas kebatilan dan penakwilan orang-orang yang jahil. Maka para ulama mereka menerangkan tentang prinsip-prinsip aqidah ahlus sunnah wal jamaah hingga mereka berjalan di atasnya dan hingga mereka mewujudkan aqidah dan keyakinan tersebut dalam diri-diri mereka. Maka yang dituntut bagi kita seluruhnya agar hendaknya kita senantiasa mengikuti prinsip-prinsip pokok di dalam agama ini. Lalu kita berjalan di atas manhajnya dan kita merujuk kepada para ulama kita baik ulama terdahulu demikian pula ulama yang belakangan agar kemudian kita mempelajarinya meyakininya dan mempraktekannya kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah azza wajal senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk berjalan di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah ini dan mengikuti jejak-jejak para ulama terdahulu agar kemudian kita meraih keselamatan selamat dari berbagai macam fitnah yang menyebar yang menyebar di tengah-tengah kita maka semoga dengan beberapa kalimat ini dan beberapa wejangan ini merupakan isyarat bagi kita sekalian yang menunjukkan pentingnya komitmen terhadap manhaj orang-orang yang berjalan di atas kebenaran yaitu ahlus sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah at-taifatul mansurah yang generasi umat terdahulu umat ini mereka telah berjalan di atasnya dan kami cukupkan pada pertemuan kita di malam hari ini sampai di sini agar kemudian kami tidak terlalu panjang lebar menjelaskan agar kemudian tidak terlalu panjang bagi kami dan juga bagi kalian dan apabila di antara antum ada pertanyaan kami persilahkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk memiliki ilmu, ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk beramal saleh. Di sini ada yang bertanya, Syekhuna hafizakallah taala, Syekh kami semoga Allah menjagamu. Mahiyal usul allati tukhriju sunniyah min sunnah Apa prinsip-prinsip yang mengeluarkan seorang yang sebelumnya di atas sunnah menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah? السني لا يكون سنيا إلا إذا تمسك بجميع أصول أهل السنة وأصولهم كما أشرت في كلمة مجموعة مبثوثة في مصنفاتهم التي صنفت في هذا الباب من مثل أصول السنة للإمام أحمد وشرح السنة للإمام المزني الشافعي والواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من هذه الكتب العظيمة التي جمعت أصول اعتقادهم الأصول فهذا لا يذكر في كلمة أو كلمتين هذا يدرس برنامج يسير عليه طلبة العلم أو يبينه أئمة المساجد في مساجد المسلمين المهم أن السني السلفي لا يكون كذلك إلا إذا حقق أصوله أما الخروج عن السنة يقول علماؤنا يكون بمخالفة أصل من هذه الأصول إذا خالف أصلا من هذه الأصول أهل السنة من أصولهم أن كلام الله أن القرآن كلام الله غير مخلوق من قال بخلافه وقال القرآن مخلوق هذا خرج عن أهل السنة يعتقدون أن العصمة لا تكون إلا في حق رسول الله وأنه لا عصمة بعده لأنه لا نبي بعده إذا خالف هذا الأصل خرج عن أهل السنة يعتقدون أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم أصحاب رسول الله هم أصحاب رسول الله إذا خالف إذا خالف مخالف في هذا الأصل وطعن في أصحاب رسول الله وانتقصهم هذا خرج عن السنة بمخالفة هذا الأصل وقس على ذلك seorang ahlus sunnah tidaklah dikatakan dia sebagai ahlus sunnah kecuali apabila dia berpegang teguh dengan seluruh akidah dan keyakinan-keyakinan ahlus sunnah dan berpegang teguh dengan seluruh prinsip-prinsip mereka sebagaimana yang telah aku isyaratkan di dalam ucapanku dan ceramahku. Yang itu semua terkumpul di dalam tulisan-tulisan dan karya-karya ilmiah yang menerangkan tentang hal ini. Seperti kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad atau kitab Syarh Sunnah karya Al-Muzani Beliau adalah salah seorang murid dari Imam Syafi'i. Demikian pula kitab Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan yang lainnya dari kitab-kitab yang agung yang mengumpulkan prinsip-prinsip dan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Dan prinsip-prinsip ini tentu tidak mungkin untuk dijelaskan dalam satu kalimat atau dua kalimat. Sebab ini adalah merupakan prinsip-prinsip yang dipelajari, yang dikaji. Program yang dijalani oleh para penuntut ilmu atau yang diterangkan, dijelaskan oleh para imam-imam masjid di masjid-masjid kaum muslimin. Yang jelas bahwa seorang sunni tidaklah dikatakan sebagai seorang yang berjalan di atas sunnah kecuali apabila dia mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Adapun tentang kapan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah, maka dia keluar dari ahlus sunnah dengan menyelisihi salah satu dari prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Seperti misalnya di antara prinsip ahlu sunnah mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah Allah, Itu adalah firman Allah bukan makhluk. Maka barang siapa yang menyelisihi keyakinan ini lalu dia mengatakan Quran itu makhluk maka orang ini keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa tidak ada yang maksum kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah tidak ada lagi yang maksum sebab tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang menyelisihi prinsip ini, maka dia keluar dari ahlus sunnah. Demikian pula ketika mereka meyakini bahwa ketika ahlus sunnah meyakini bahwa sebaik-baik umat sebaik-baik generasi setelah nabinya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Apabila ada seseorang yang menyelisihi prinsip ini lalu dia mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau merendahkan kedudukan mereka, maka dia telah keluar dari ahlu sunnati wal jamaah dan demikian pula dikiaskan kepada perkara-perkara yang lain dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا صلى الله عز وجل أن يجمع بيننا وبينكم كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بارك الله فيكم على صبركم وحسن إسرائكم Jazakumullah khairan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian semua. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam kehidupan akhirah dalam ridha Allah Jalla wa Ala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia dalam keadaan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka saya berterima kasih kepada kalian dengan kesabaran kalian dan baiknya pendengaran kalian dan simaknya kalian terhadap apa yang saya sampaikan Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum sampai di sini ikhwan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian dan uh, mungkin diumumkan nanti panitia akan ada pertemuan berikutnya pada esok harinya insyaallah taala. Amsyik.